وأشهد أن abduhu wa rasuluh أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Ba'dal Maghrib hari Rabu malam Kamis 7 April 2021 bertepatan dengan 25 Sya'ban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Salati Tarawih wal Witr. Kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam pembahasan salat tarawih dan salat witr. Maka pada kesempatan di sesi yang kesembilan ini masih berhubungan dengan sesi yang sebelumnya tentang permasalahan jumlah dari rokaah di dalam sholat tarawih. Maka di permasalahan yang lalu telah kita bahas khilaf di kalangan para ulama tentang Berapa jumlah rokaah untuk salat tarawih? Maka kita telah sebutkan terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat yang masyhur. Pendapat jumhur mengatakan boleh lebih dari 11 rakaat. Maka mereka melaksanakan salat tarawih 20 kemudian ditutup dengan witir 1 menjadi 21 ada yang ditutup dengan witr 3 menjadi tiga Dan sebagian ada yang tanpa batas sampai tiga puluh rokaah, empat puluh rokaah. Maka ini pendapat jumhur. Setelah kita bahas pendalilan jumhur adalah hadis yang mutafakun alaih dari Ibnu Umar. Di saat datang seseorang kepada Nabi fasa'ala fasa an salatil menanyakan bagaimana wahai Rasulullah salat malam itu. Dijawab oleh Nabi, salatul lail matna matna. Salat malam itu dua rakaah, dua rakaah. Fa in khifta an tadkhulal fajr falyusalli wahidah. Au fal yutiru bi rakaat. Barang siapa yang takut masuk kepadanya fajar, maka ditutup dari yang salatnya genap-genap dua rakaah tadi dengan satu witr. Dari sini dijadikan pendalilan oleh jumhur bahwa sholat tarawih tidak dibatasi rokaah. Dan beristidlal juga dengan asar. Yang mana asar ini menceritakan di saat Umar Ibn Khattab menghidupkan kembali sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwa Umar mengatakan sebaiknya untuk dijadikan satu imam karena Umar mendapati kaum muslimin mutafarriqin dalam keadaan salat sendiri-sendiri di masjid dan ada yang salat berkelompok satu imam, dua makmum, di sana ada satu imam, ada sepuluh makmum, akhirnya terjadi bacaan-bacaan yang mungkin saling meninggikan di antara kelompok yang lain, maka Umar berazam untuk menyatukan. Maka di dalam asar disebutkan dan disatukan oleh Umar di mana dijadikan Ubay ibnu Kaab sebagai imam dan Tamim ibnu Aus dari kemudian dijadikan dalam 20 rokaah rokaah, ditambah satu menjadi 21 satu rokaah. Maka ini pendalilan dari jumhur ulama. Beristidal dengan hadis Ibnu Umar dan asar dari Umar di saat melaksanakan sholat menjadi 21 rakaat Dan pendapat yang kedua pendapat Imam Malik mengatakan salat tarawih tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Pendalilannya hadis yang mutafakun alaih dari Aisyah di saat ditanya Aisyah oleh seorang tabi'i yang mana di sini seorang tabi'i ini adalah Abu Salamah ibni Abdurrahman menanyakan kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusali bil Bagaimana Rasulullah dulu sholat malam? Dijawab, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wa alaihi wasallam yajidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata rak'ah. Bahwa Nabi Muhammad sholat di malam-malam biasa ataupun di sholat Ramadan maknanya tarawih, sholat malamnya itu tidak lebih dari 11 rakaat. Maka di dalam lafad ini juga ada tambahan faidah bagi kita tentang permasalahan salat tarawih adalah salat lain. Maka Aisyah tidak membedakan salatnya Nabi di malam hari biasa dengan salatnya di Ramadan maknanya tarawih rokaatnya 11. Panas dibuka coba mundurkan. Maka di dalam hadis ini pendalilannya mana? disebutkan oleh Aisyah dan dia yang lebih mengetahui dari para sahabat yang lainnya bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam tidak lebih dari sebelas rakaat dan juga dari khobar asar bagaimana Umar di saat mengumpulkan kaum muslimin melaksanakan memerintahkan untuk salat tarawih berjamaah di riwayat sebelas rakaat maka inilah permasalahan hilaf yang ada. Maka yang rajih wallahu a'lam seperti kami telah rajihkan yang rajih adalah 11 rakaat. Karena pendalilan Aisyah menjadi poin bagi kita. Di mana hadis Ibnu Umar masna masna salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Sampai kapan? Dua rakaat, dua rakaat, tidak dibatasi. Maka dibatasi oleh Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat. Maka di sini menjadi pendalilan tentang pembatasan 11 rakaah dan boleh ditambah 2 rakaah di hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaftihu shalah bi rakaatain khafifatain. Bahwa dulu Nabi memulai salat malam yang panjang itu dengan dua rakaat yang ringan. Maka di sini bisa menjadi 13 rakaat. Ini tambahan yang boleh dua rakaah di sini. Dinamakan rakaatain kofifatin. Adapun menjadi 21 rakaah maka yang rajih adalah tidak lebih dari 11 ataupun ditambah dua. Dan telah kita jawab pendalilan dengan asar dari Umar yang mana asar dari Umar berasal dari Daud ibnu Qais dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'ib ibnu Yazid dari Umar. Maka di sini Daud ibnu Qais di saat menyebutkan 21 rokaah dia sikoh namun menyelisihi yang lainnya di antaranya Imam Malik dan menyelisihi Yahya ibnu Said al-Qattan dan juga Ismail ibnu Ja'far. Maka di sini periwayatannya tabar syadzah. Sehingga yang rajah Umar itu memerintahkan untuk melaksanakan 11 rakaat. Inilah kesimpulan kita dalam permasalahan salat tarawih rakaatnya berapa? 11 rakaat. Tidak dua rakaat. Dua rakaat terus sampai tidak ada batasnya. Dan bahkan mereka yang mengatakan mutlak Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Akhirnya kebanyakan mereka membatasi menjadi 21 ataupun 23 maka yang rajih adalah 11 rokaah dengan pentarjihan yang telah kita sebutkan di pelajaran asar. Pelajaran duhur. Kemudian sekarang kita masuk kepada masalah bab yang kesembilan. Tentang permasalahan masjid-masjid yang menjadikan imamnya sholat tarawih dengan formasi 4-4-3. Seakan-akan main bola. Empat, empat, tiga. Empat back, empat gelandang, tiga striker, striker. Bukan, bukan itu. Maknanya di sini empat empat tiga bukan seperti main bola karena jumlahnya satu kesebelasan. Tetapi di sini adalah empat rokaah langsung satu salam. Tambah empat rakaah lagi, langsung satu salam. Kemudian ditambah tiga rakaah witir. Permasalahan seperti ini, apakah benar solat yang formasinya empat rakaah salam, empat rakaah salam, kemudian tiga rakaah salam, maka disinilah pembahasan yang akan kita bahas. Untuk permasalahan bab yang ke-9 ini tidak terjadi khilaf yang sangat kuat dari beberapa pendapat dari para ulama seperti yang tadi kami sebutkan apakah dibatasi 11 rakaat ataupun mutlak 2 rakaat 2 rakaat sampai 21 23 atau permasalahan yang lalu tentang permasalahan yang ikhtilaf juga mana yang rajih salat tarawih itu sunnah di masjid berjamaah atau lebih baik di rumah karena dia salat sunnah seperti di hadis Zaid ibnu Sabit berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdolus salati ahadikum fi baitiha ilal maktubah Salatu afdolus salati ahadikum fi buyutiha ilal maktubah maknanya sebaik-baiknya sholat. Seseorang itu di rumahnya. Maknanya semua sunnah itu baiknya di rumahnya. Kecuali yang wajib. Maka di sini menjadi pendalilan sholat di masjid itu wajib. Berjamaah di masjid. Adapun yang sunnah-sunnah baiknya di masjid. Maka di sini khilaf juga yang dalam di antara para ulama telah kita bahas lalu. Adapun tentang permasalahan bagaimana salat formasi 4-4-3. Maka wallahu a'lam ya ibadallah. Permasalahan salat rakaat tarawih 11 namun caranya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam satu kali. Maka kebanyakan perkara ini tidak ada khilaf dan perkara ini perkara yang tidak benar dengan notabene maaf. Di saat kita di negeri Arab yang banyak dari mereka para ulama dan menghidupkan sunnah terutama di Yaman dan juga di Saudiya. maka kebanyakan masjid-masjid yang bermanhaj salat dengan sebelas rakaah dari pendapat Imam Malik dan juga di Yaman mereka berkedua kepada Syekh Mukbil dan juga di seantero kaum muslimin seperti di Suria dan yang lainnya ataupun di Urdun mengikuti Syekh Al-Albani maka melaksanakan salat dalam keadaan 11 rokaah dalam keadaan dua rokaah, dua rokaah. Terus seperti itu sampai witir. Ditambah satu. Maka formasinya yang dilakukan dua salam. Dua kemudian salam. Kemudian dua salam. Dua salam delapan. Dua lagi salam. Berarti sepuluh. Tambah satu menjadi sebelas. Maka inilah formasi yang ma'ruf di masjid-masjid sunnah yang kita saksikan di negeri Yaman dan juga begitu pun di Saudi ya, Maka tidak ada yang dalam keadaan formasi 4-4-3 kecuali di yang kami dapati di negeri kita. Dan di negeri kita pun di tempat-tempat ma'had ahli sunnah as-salafiyah maka mereka tidak ada yang menghidupkan dengan formasi 443 kecuali masjid-masjid awam dan masjid yang ma'ruf dekat dengan kita juga dengan dalih lebih cepat dan dengan dalih memudahkan kepada orang-orang yang salat daripada dua salam dua salam maka itu panjang maka dengan melaksanakan empat-empat itu lebih baik. Maka ini yang kita akan bahas sekarang. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa permasalahan sholat tarawih yang mana pilihannya sudah benar sebelas rakaat namun dengan formasi empat empat tiga maka ini dari segi dohirnya adalah tidak mengikuti sunnah Nabi. Dan yang kedua bisa jadi mereka merasakan mengikuti sunnah Nabi, mengklaim mengikuti sunnah Nabi, namun salah faham, salah kaprah dan gagal faham terhadap adilah yang ada. Apa itu adilah yang ada? Seperti datang di dalam hadis yang mutafakun alih dari Aisyah yang telah kita lewati tentang permasalahan sholat malam itu sebelas rakaat tidak lebih. Maka di dalam hadis disebutkan berkata Aisyah, makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaat yusalli arba'a rakaat fala tas'al an husnihin wa tulihin. Suma yusalli arba'an. Fala tas'al an husnihin wa tulihin. Suma yusalli thalathan. Disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam salat malam baik di Ramadan maknanya tarawih, koma Ramadan, kiam Ramadan ataupun di malam yang selain Ramadan itu sama rakaatnya tidak lebih dari 11. Di sini yang jadi poin bagi mereka yang melaksanakan 443 itu dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi sholat di mana dia melaksanakan 4 rokaah Kemudian melaksanakan lagi 4 rokaah Kemudian melaksanakan 3 rokaah Maka hadis Aisyah di sini di saat ingin menjelaskan jumlah tidak lebih dari sebelas. Aisyah tidak menyebutkan dua rokaat, dua rokaah tidak. Tetapi dengan mudah dia mengatakan empat rokaat, empat rokaat, kemudian tiga rokaah. Ini lafad yang ada di sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari sinilah difahami oleh kebanyakan orang-orang awam ataupun para penuntut ilmu yang gagal faham ataupun salah kaprah. Maka dari mana pengambilan bahwa sholat malam itu berarti empat rokaat, empat rokaat kemudian tiga rokaat? Dari ucapan Aisyah, jawabnya salah. Aisyah di sini hanya ingin menjelaskan jumlah sebelas. Nabi tidak pernah menambah dari sebelas. Maka dikatakan empat Tambah 4 jadi 8, tambah 3 11. Bukan maknanya sholat dalam keadaan empat rokaah. Lalu dari mana mereka yang mengatakan empat tiga kita katakan gagal paham karena telah disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain bahwa yang diinginkan oleh Aisyah bukan empat tiga, tetapi dia adalah dua rakaah dua rakaah. Maka datang riwayat Muslim yang menjelaskan tentang permasalahan 443 ini bahwa maknanya bukan sholatnya Nabi itu 443 tetapi dia hanya menyebutkan jumlah yang sebelas tadi. Lalu mana penjabarannya? Bahwa sholat yang benar sebelas rokaat itu bukan 443. Riwayat Muslim dari riwayat Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah. Apa parabahnya Urwah ibn Zubair kepada Aisyah? Hmm? Apa parabahnya? Banyak sekali periwayatannya Urwah ibn Zubair. Hmm? Dia adalah bibi kepada Aisyah. Di mana Urwah ibn Zubair anaknya Asma. Asma dengan Aisyah adik kakak. Keduanya putri dari Abu Bakar. Maka Urwah ibn Zubair ini Awam maka diriwayatkan dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah, bibinya, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan berkata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yufrigha an yafruga min salatil isya wa hiya lati al-atamah ilal fajr. Bahwa Nabi setiap malamnya itu salat lain, salat malam. Kapan waktunya? Ini faedah bagi kita waktu Mulai dari setelah sholat isya yang dinamakan dengan al-atamah. Maka sholat lail itu waktunya mulai dari setelah sholat isya. Namun sholat isya-nya bukan di zaman sekarang. Di zaman sekarang sholat isya misalnya jam 7.30 sudah adan. Dan jam 8 kita sholat misalnya. Adapun sholat isya di zaman Nabi dinamakan al-atamah. Dia masuknya memang sekitar jam kayak misalnya di sini dianggap di sini jam 8 namun Nabi tidak sholatnya jam 8. Sholatnya jam 9, 9.30. Di saat para sibian sudah tidur. Maka dilaksanakan sholat isya. Ini asal dari sholat isya. Dan ini dinamakan al-atamah. Maka dikatakan oleh Aisyah, sholat malam itu mulai dari setengah, selesai dari al-atamah seperti setengah sepuluh, atau jam sepuluh bahkan. Nah setelah itu dinamakan sholat malam. Maka waktunya mulai dari setelah selesai sholat isya yang al-atamah yang diakhirkan sampai kepada fajr. Maka sholat malam itu waktunya biasa dilakukan oleh Nabi setelah sholat isya al-atamah yang diakhirkan mulai dari jam 10. Misalnya selesai sholat berjamaah isya. Nah mulai dari jam 11 dan seterusnya sampai fajr. Itulah waktu sholat malam. Kata Aisyah. Dan disebutkan ala ihda asrata rokaah Nabi melaksanakannya sebelas rokaah. Ini juga menjadi pendalilan dari penguatan riwayat tadi bahwa salat itu baik di malam biasa atau di malam Ramadan sebelas rokaah. Tidak di malam biasa sebelas di hari tarawih di Ramadan kok jadi 21. Dari mana? Misalnya seperti itu. Maka kata Aisyah, sholat sebelas rakaat. Kemudian disebutkan sekarang dan ini poin pendalilan tentang masalah formasi tadi. Baina kulli rakaatain yusallim baina kulli rakaatain. Dari sebelas itu Nabi melaksanakan salam setiap dua rakaat. Jadi dua rakaat pertama salam. Dua rakaat pertama salam. Dua rakaat pertama salam. Maka wayutiru biwahidah. Kemudian diakhirkan dengan witir satu. Berarti formasinya gimana? Kalau kata Aisyah, yusallimu baina kulli aten wayu tiru wahidah. Berarti formasinya gimana? Dua salam. Dua salam. Dua salam. Dua salam delapan. Dua lagi salam. Sepuluh tambah yutiru biwahidah. Ini dia pendalilan yang kami sebutkan tadi bahwa Aisyah di saat mengatakan Nabi tidak pernah menambah dari sebelas rokaah ingin menjelaskan sebelas bahwa Nabi sholat empat rakaat yang panjang. Kemudian istirahat. Kemudian sholat empat rakaat yang panjang lagi. Kemudian istirahat, kemudian sholat tiga rakaat. Ingin menjelaskan dari jumlahnya sebelas empat empat tiga itu maknanya semuanya sebelas Namun bukan itu pentafsirannya. Pentafsirannya disebutkan oleh Aisyah dengan jelas di riwayat Muslim bahwa Nabi yusallim baina kulli rakaatain wa yutiru biwahidah. Melaksanakan setiap dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Kemudian setelah itu melaksanakan witir satu kali. Maka hadis ini menjelaskan masih sama-sama dari Aisyah bahwa yang diinginkan sebelas adalah yusallimu baina kulli rakaatin wa yutiru wahid. Yutiru wahidah. Setiap dua rakaat salam dan ditutup dengan satu witir. Ini penjelasan hadis Aisyah. Dan lebih dikuatkan lagi bahwa pemahaman bukan 443, jumlah 11 itu salatnya 443, juga dari sahabat yang lain. Nah, lihat di sini, bukan hanya dari Aisyah, tetapi dari para sahabat yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Umar. Di saat datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang salat malam? Tentang rakaat-rakaatnya itu?" Dikatakan oleh Nabi, "Salatul lail masna masna." Fa idza khasyya ahadukum as-subha shalla rak'ah wahidah tutirulahu maqad shalla. Sholat rok'ah wahidah tutirulahu makot sholat. Maknanya, bagaimana sholat malam itu ya Rasulullah dari rokat-rokatnya dikatakan dua rokaah. Dua rokaah. Terus melaksanakan seperti itu. Dua rokaah salam. Dua rokaah salam. Kemudian ditutup dengan satu rokaah sebagai witr. Tutiru biha. Kamu menutupnya dengan satu rokaat. Maka dari sini di hadis yang bukan dari Aisyah. Maka ini lebih menguatkan lagi kalau tadi dari pemahaman Aisyah misalnya mendengar dari Nabi. Di sini dari Ibnu Umar. Dari sahabat yang lain. Yang mana menceritakan bagaimana Nabi. Nabi mengatakan bahkan ini dari ucapan Nabi. Pengen sholat malam? Iya. Bagaimana sholat malam itu ya Rasulullah? Kata Nabi, masna masna. Sholat malam itu dan tarawih dari sholat malam. Dengan formasi dua rokaah, dua rokaah faida khasyia ahadukum asubha salarok shalla Jika seseorang takut fajar akan menyingsing, maka jangan salat dua rakaat, tutup dengan satu untuk mewiterkan, mengganjilkan dari yang telah salat padanya dari dua rakaat, dua rakaat. Maka dari sini barakallahu fikum dari hadis-hadis yang jelas ini, maka kami tinggal di negeri Arab kami di Yaman sekitar 17 tahun dan duduk dengan para ulama dan duduk juga dengan masjid-masjid di sekitar kita ada masjid awam. Maka kami sholat tarawih di masjid-masjid setiap Ramadan. Baik masjid yang sunnah seperti kami di sana ada masjid Al-Khair di sana. Muridnya Syekh Mukbil di sana. Syekh Muhammad Somali. Maka ma'ruf seperti di tempat Syekh kami Mukbil. 11 rakaat 2 2 2 2 2 1. Seperti ucapan Aisyah dan ucapan Nabi. Kalau ucapan Aisyah yusallim fi kulli rakaatain wa yutir wahidah. Adapun ucapan dari Nabi salat malam itu matna matna fatutiru wahidah. Idza khasitum al-fajr. Salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat terus sampai takut menjelang fajar salat jadi witer satu, jadi sebelas. Maka kami tidak pernah mendapati wallahu a'lam di masjid baik yang notabene awam di Arab itu salat dengan formasi 4 4 3. Sehingga witir pun tiga. Dan nanti akan kita bahas juga dari kesalahan ini. Witir yang rojeh bukan tiga rokaat sekali salam bukan. Tetapi sama dua rokaat kemudian satu salam. Seperti hadis Ibnu Umar ini. Salat dua, dua, dua nanti ditutup satu. Dan begitu pun hadis Aisyah, yusallim fi yusallimu fi kulli tiru wa yutiru biwahidah. Maka sama diwitirkan satu. Dari dua diwitirkan satu bukan tiga rakaat langsung. Alhasil pemahaman tiga kebanyakan di negeri-negeri ajam seperti di negara Indonesia dan itu pun tidak semua masjid-masjid karena masjid-masjid sunnah terutama ma'had-ma'had ahli sunnah yang belajar bersama para ulama, pendiri-pendiri pondoknya, ataupun pengajar-pengajar besarnya, atau mudir-mudirnya belajar di Saudiyah, belajar di Yaman, belajar di Mesir, belajar di negeri-negeri Arab, maka mereka kebanyakan memandang perkara ini adalah perkara yang aneh. Dari mana perkara ini? Maka oleh sebab itu, barakallahu fikum, mulai dari sini kita mengajak kepada saudara-saudara kita agar melaksanakan sholat dalam keadaan 11 rakaat di masjid ini dan itu yang rojeh dan gambarannya dengan dua rakaat salam. Dua rakaat salam seperti itu sampai 11. Dan itu insya Allah yang akan kita lakukan karena telah kita bahas tadi bahwa formasi 443 tidak ada pemahaman yang benar kecuali gagal paham dari hadis Aisyah. Dan dijelaskan bahkan oleh riwayat Aisyah di riwayat Muslim bahwa Nabi melaksanakan salam dua rakaat dan satu witir. Dan juga di hadis Ibnu Umar salat malam itu kata Nabi dua rakaat matna matna, dua rakaat. Kemudian ditutup satu. Dan jika kita rujuk kepada para ulama al-muasirin, apakah ada para ulama yang menjawab permasalahan seperti ini dan menyalahkan yang formasi 443 banyak. Dan ini kami bisa memberikan YouTube-nya. Banyak di YouTube. Jika ditulis di YouTube apa pendapat para ulama tentang formasi 443, maka kami nukilkan insya Allah di rekaman ini dari ucapan Syekh Ibnul Utsaimin Ditanya Syekh Ibnul Utsaimin, "Ya Syekh, bagaimana dengan sebagian orang awam yang mana mereka sholat tarawih 443?" Dikatakan oleh Syekh itu salah. Dan begitu pun ditanyakan kepada Syekh Ibn Baz tentang orang-orang yang sholat tarawih 443. Hada golat. Ini adalah kesalahan. Salah gagal faham. Dan ditanyakan pula kepada Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali yang mana dia syekh ahli sunnah. Kecuali mereka para so'afikoh yang mendiskreditkannya dari kelompok Lukmaniun. Maka Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali pun direkamannya mengatakan ini adalah salah kaprah, gagal faham kepada hadis Aisyah. Maka cukuplah hadis Aisyah itu ditafsirkan oleh hadis Aisyah juga bahwa Nabi sholat dua rakaat salam dua rakaat salam dan ditutup dengan satu salam dan juga dengan hadis Ibnu Umar salatul lail matna matna. Maka inilah yang bisa kita berikan dari permasalahan yang kita bahas di malam ini kesimpulannya kita melaksanakan insya Allah di malam malam tarawih 11 rakaat dengan formasi dua dua. Lalu kalau ditanya lagi bagaimana mereka yang melaksanakan 4, 4, 3, kita katakan salah. Dan kalau salah tidak sesuai dengan sunnah, berarti apakah sholatnya diterima? Itulah yang jadi masalah. Cukup dengan ucapan Nabi man tapi fi amrina hadza ma min minhu Apa-apa yang datang dari perkara yang dipikirnya ibadah ternyata salah hitungan ataupun salah kaprah maka tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka lebih baik bagi ikhwah saya menasehati untuk melaksanakan kalau mempunyai masjid sendiri melaksanakan salat tarawih dengan formasi kalau kita ikutin ucapan mereka dua dua dua dua dua satu bukan empat empat tiga maka jika tidak mempunyai masjid untuk itu ada masjid ahli sunnah di sekitarnya maka lebih baik mengikuti masjid sunnah di sekitarnya. Agar sholatnya diterima. Karena sholat tarawih adalah sholat. Dia asalnya sholat malam, ibadah. Namun karena salah pemahaman dan tujuannya juga dikarenakan agar cepat, cepat selesai dan sebagainya, maka di sini tidak mengikuti sunnah, maka lebih baik kita sholat di masjid-masjid yang mengikuti sunnah maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran ini. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakullah.